Alhamdulillah hari ini hari Rabu merupakan hari yang ke-27 dari bulan Ramadhan tahun 1441 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 20 Mei tahun 2020 Hal ini berarti bahwa kita telah berada di penghujung bulan suci Ramadan bulan yang penuh berkah bulan yang menjadi dambaan seluruh kaum mukminin untuk merasakan kenikmatan beribadah di dalamnya. Maka tentu berpisah dari bulan ini menjadi sebab kesedihan bagi kaum mukminin. Namun kita berharap Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk di antara hamba-hambanya yang keluar dari bulan yang mulia ini dalam keadaan dosa-dosa kita telah diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala seluruhnya yang besar dan yang kecil. dan semoga kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang meraih Lailatul Qadar dengan ibadah dengan kemuliaan bertaqarrub ila Allah Subhanahu wa taala sungguh sangat merugi seorang hamba yang meninggalkan bulan Ramadan ini dalam keadaan dosa-dosanya tidak terampuni. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi rahimahullah taala dalam jami'nya dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda raghima anfu rajulin dzukirtu indahu falam yusalli alayya ورغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخا قبل أن يغفر له ورغم أنف رجل أدرك عنده أبواه الكبار فلم يدخلاه الجنة Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam Sungguh hina seseorang yang ketika namaku disebut di sisinya lalu dia tidak bersalawat kepadaku dan sungguh hina seseorang yang dia mendapati bulan Ramadan. Lalu ketika ia berpisah dari bulan tersebut dalam keadaan dosa-dosanya tidak diampuni Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh hina seorang yang dia mendapati kedua orang tuanya dan ia hidup bersamanya. Namun hal itu tidak menyebabkan anak tersebut masuk ke dalam al-jannah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kembali kita melanjutkan kajian kita dari mendulang faedah dari kitab Uddatus Sabirin wa Dhakhiratus Syakirin. Karya Al-Allamah Abu Abdullah Muhammad ibnu Abi Bakar ibnu Ayyub yang dikenal dengan sebutan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala. Dan kita memasuki bab yang ke-20 yang menjelaskan tentang terjadinya perselisihan di kalangan kaum muslimin di kalangan para ulama tentang mana yang lebih afdal mana yang lebih utama bersabar atau bersyukur setelah kita menerangkan sebelumnya bahwa iman itu terbagi menjadi dua, separuhnya adalah kesabaran dan separuhnya lagi adalah bersyukur. Maka para ulama berselisih mana yang lebih afdal di antara keduanya. Bersabar atau bersyukur. Menjadi orang yang lebih mengutamakan sifat kesabarannya atau orang yang lebih mengutamakan sifat syukurnya. Abu Faraj Ibn Jauzi rahimahullah ta'ala beliau menukil ada tiga pendapat di kalangan para ulama tentang permasalahan ini. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa bersabar itu lebih afdal sabar itu lebih utama. Pendapat yang kedua mengatakan bersyukur itu lebih afdal. Dan pendapat yang ketiga mengatakan bahwa kedua-duanya sama. Menjadi orang yang bersabar atau menjadi orang yang bersyukur sama seperti yang dikatakan oleh Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu taala anhu "Law kana as-sabr wasy-syukru ba'irain ma balaitu ayyuhuma rakibtu" Kalau seandainya bersabar dan bersyukur itu ibaratnya seperti dua ekor unta, maka aku tidak peduli dari unta yang mana yang akan aku kendarai. Apakah unta syukur atau unta sabar? sifat syukur atau sifat sabar bagi aku sama. Bagi Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu sama. Beliau tidak peduli yang mana saja. Yang jelas kedua-duanya memiliki keutamaan, memiliki kemuliaan. Jadi ini tiga pendapat di kalangan para ulama. Dan di sini Ibnul Qayyim rahimahullah taala menjelaskan dan menyebutkan hujjah masing-masing dari pendapat ini dengan rinci, dengan panjang lebar. Sehingga saya akan mengutip hal-hal yang terpenting dari hujjah masing-masing pendapat tersebut. Adapun pendapat yang pertama, alasan mereka yang mengatakan bahwa sabar itu lebih afdol, sabar itu lebih utama daripada bersyukur. Mereka memiliki beberapa alasan. Di antara alasan mereka bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan pujian kepada orang-orang yang senantiasa bersabar memuji kesabaran, memuji orang-orang yang bersabar. Dan Allah Azza wa Jal memerintahkannya, memerintahkan hamba-hambanya untuk bersabar, dan menjadikan kunci kebaikan dunia dan akhirat itu adalah dengan bersabar. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan ayat-ayat yang berkaitan dengan sabar itu ada lebih dari 90 tempat di dalam al quran Al Karim. Dan itu sebagian telah disebutkan pada bab sebelumnya. Maka demikian banyaknya ayat-ayat yang menerangkan tentang perintah bersabar, keutamaan untuk bersabar, Sampai disebutkan lebih dari 90 ayat atau 90 tempat di dalam Al-Quran Karim. Menunjukkan bahwa sabar itu lebih afdol daripada syukur. Karena jumlah ayatnya lebih banyak. Pujian terhadap orang-orang yang bersabar lebih banyak. Dan cukuplah yang menunjukkan keutamaan bersabar bahwa sabar itu lebih utama daripada bersyukur adalah hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "At-ta'imu syakir bimanzilati shaim as-sabir. At-ta'imu syakir, orang yang makan dan dia bersyukur. Itu berada pada kedudukan orang yang berpuasa yang bersabar. Orang yang makan dan dia bersyukur, itu kedudukannya seperti orang yang berpuasa dan dia bersabar. Hadis ini disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah taala. Maka perhatikan di dalam hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam ini. Ketika disebutkan penyerupaan antara seorang yang makan yang tidak berpuasa namun dia bersyukur itu seperti orang yang berpuasa yang bersabar. Jadi orang yang makan yang bersyukur diserupakan dengan orang yang berpuasa yang bersabar. Dan merupakan hal yang telah dimaklumi bahwa sesuatu yang diserupakan dengannya itu biasanya lebih tinggi tingkatannya daripada yang yang diserupakan itu. Ya, yang dimaksud yang diserupakan dengannya itu adalah orang yang berpuasa yang bersabar. Diserupakan dengan orang yang makan yang bersyukur. Maka diserupakan dengan sesuatu ya. Maka yang diserupakan dengannya itu biasanya lebih tinggi kedudukannya. Lebih utama. Misalnya kalau disebutkan bahwa si fulan memiliki akhlak seperti Abu Bakar As-Siddiq. Maka tentu kedudukan Abu Bakar As-Siddiq lebih tinggi. Si fulan ini diserupakan dengan Abu Bakar As-Siddiq dalam hal akhlak misalnya. Tetap saja Abu Bakar Siddiq tentu lebih mulia. Nah demikian pula di dalam hadis ini. Atau permisalan yang lain ketika disebutkan dalam sebuah hadis Mudminul khamri ka'abidi wathan. Orang yang menjadi pecandu khamr itu seperti penyembah berhala. Jadi disurpakan seperti penyembah berhala tentu penyembah berhala tetap lebih parah, ya. lebih besar dosanya, bahkan sampai kepada tingkatan kekafiran. Namun diserupakan seperti orang menyembah berhala untuk menunjukkan bahwa minum khamr menjadi pecandu khamr merupakan perkara yang sangat buruk dan dosanya sangat besar Sehingga dari sini diketahui bahwa orang yang bersabar itu tetap lebih afdol, lebih utama daripada orang yang bersyukur. Alasan yang lain, mereka juga mengatakan, yakni orang-orang yang berpendapat bahwa sabar itu lebih afdal, bahwa bersabar itu dia berkaitan dengan seluruh permasalahan-permasalahan dan perkara yang ada di dalam agama ini. Ya. Dalam pembahasan apa saja itu biasanya ada keterkaitannya dengan kesabaran. Oleh karena itu, para ulama mengatakan bahwa kedudukan sabar daripada keimanan itu seperti kepala dari jasad. Apabila kepala itu diputus maka jasad itu tidak akan berarti. Maka demikian pula tidak ada iman bagi seorang tidak memiliki kesabaran. Alasan yang lain bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan syukur ya Allah Azza wa Jal menyebutkan adanya penambahan kenikmatan bagi orang-orang yang bersyukur. Adanya penambahan. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Ketika Rabbmu menyampaikan kepada kalian apabila kalian bersyukur aku akan tambahkan kenikmatan itu kepadamu. Jadi seorang yang bersyukur diberi penambahan namun ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sabar, Allah Azza wa Jalla menyebutkan balasan dari kesabaran itu tanpa perhitungan. Jadi tidak dihitung jumlahnya, tidak dihitung penambahannya, menunjukkan banyaknya. Seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisabin." Sesungguhnya orang-orang yang bersabar itu disempurnakan pahalanya ghairi hisabin. Tanpa perhitungan. Dari sisi ini juga menunjukkan bahwa sabar itu lebih afdol daripada bersyukur. Demikian pula telah diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang keutamaan bersabar seperti yang disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim hadis qudsi Allah Jalla wa Ala berfirman kullu amal ibni adam lahu illa as-sawm fa innahu li wa ana ajzi bihi setiap amalan manusia itu sudah ada ketetapan pahala yang akan diberikan. Kecuali berpuasa. Puasa itu khusus untukku dan akulah yang akan membalasnya. Maksudnya akan dibalas dengan tanpa perhitungan. Dalam riwayat yang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Kullu amal ibni Adam yudhaaf Al-hasanatu bi'ashri amthaliha. Setiap amalan anak Adam itu dilipat gandakan. Satu kebaikan sama seperti sepuluh kebaikan. Lalu dilipat gandakan lagi menjadi tujuh ratus kali lipat. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Illa sawma fa innahu li wa ana ajazibih. Kecuali berpuasa. Puasa itu khusus untukku dan akulah yang akan membalasnya. Artinya pahala puasa itu di luar pahala dari amalan-amalan soleh yang lain yang telah disebutkan ketentuannya. Satu kebaikan seperti sepuluh, lalu dilipat gandakan. Namun puasa balasannya secara khusus. Mengapa Allah Azza wa Jal membalas secara khusus ganjaran yang berlipat ganda bagi orang yang berpuasa disebabkan karena seorang yang berpuasa adalah seorang yang berusaha untuk menyabarkan dirinya dan mencegah dirinya. Mencegah dirinya dari melampiaskan syahwatnya berusaha menyabarkan dirinya dari makan, dari minum, dari melampiaskan syahwat. Seperti yang disebutkan di dalam hadis sahih. Yada'u tu'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Ketika dia meninggalkan makanannya, minumannya dan syahwatnya karena aku, karena Allah Subhanahu wa taala semata. Sehingga Allah Azza wa Jalla membalasnya dengan balasan khusus, tidak seperti amalan-amalan yang lain. Oleh karenanya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang apakah amalan yang paling afdal, maka dijawab oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Alaika bisawmi fa innahu la idla lahu." Hendaknya engkau berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu tidak ada bandingannya dengan amalan-amalan yang lain. Nah, ketika sabar itu adalah merupakan bentuk menahan jiwa, menahan diri untuk menjawab panggilan hawa nafsu, yang ini merupakan hakikat dari berpuasa itu, karena hakikat dari berpuasa itu adalah menahan jiwa untuk memenuhi panggilan syahwat. Syahwat makanan, syahwat minuman, syahwat uh, bersetubuh. Sehingga sebagian para ulama ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wasta'inu bis-sabri was-salati" Hendaknya kalian memohon pertolongan kepada Allah dengan cara apa? Dengan cara as-sabr was-salah, dengan cara bersabar dan sholat. Sebahagian para ulama menafsirkan yang dimaksud sabar di dalam ayat ini adalah berpuasa. Wasta'inu bis-sabri was-salah maksudnya mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersabar yaitu dengan berpuasa dan sholat. Sebagaimana bulan Ramadan juga disebut dengan syahru as-sabr. Bulan kesabaran. Maka ini juga menguatkan tentang keutamaan bersabar. Dan disebutkan oleh sebagian para ulama ustalaf as-sawmu nisfu sabr. Puasa itu adalah separuh dari kesabaran. Sebab bersabar adalah merupakan bentuk menahan diri untuk memenuhi ajakan syahwat. Dan menahan diri untuk memenuhi ajakan amarah. Sebab jiwa ini itu selalu condong untuk melakukan hal-hal yang penuh dengan kenikmatan dan kelezatan. Dan dia akan marah ketika jiwa itu terjatuh ke dalam sesuatu yang menyakitkan. Maka berpuasa adalah merupakan bentuk kesabaran seseorang sehingga dia mampu menahan hawa nafsunya, dia mampu menahan syahwatnya. Syahwat perut dan syahwat kemaluan syahwat perut dan syahwat kemaluan. Sehingga termasuk di antara kesempurnaan puasanya seorang hamba ketika dia mampu menahan diri, menahan diri dari syahwat dan menahan diri dari amarah. Di dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yajhal wala yaskhab, fa in ahadun sabbahu aw syatamahu falyaqul inni shaim." Apabila di hari puasanya salah seorang kalian, maka jangan dia berbuat kejahilan. Jangan dia berteriak, apabila ada seorang mencelanya, mencaci makinya, maka hendaknya dia mengatakan ini soim sesungguhnya aku adalah seorang yang bersabar. Maksudnya karena aku seorang yang bersabar maka aku berusaha untuk menahan diri dari melampiaskan syahwat, dari melampiaskan amarah, yang dikhawatirkan dapat merusak puasa atau mengurangi nilai dari puasa tersebut. Malam yada qaula zur wal amal bih. Falaysa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabah. Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta dan amalan-amalan kemaksiatan, maka Allah Jalla wa tidak butuh kepada apa yang dia lakukan ketika dia meninggalkan makanannya dan minumnya. Demikian pula yang menunjukkan keutamaan sabar bahwa sabar itu lebih afdal daripada syukur apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Mu'minun ayat 111 Allah Azza wa Jal berfirman, "Inni jazaituhumul yawma bima sabaru annahum humul faizun." Sesungguhnya aku membalas mereka pada hari ini. Yaitu ketika mereka telah memasuki surga Allah subhanahu wa ta'ala. Maka aku membalas mereka kata Allah. Disebabkan karena apa? Bima sabaru. Disebabkan karena kesabaran mereka. Sehingga mereka meraih kemenangan. Meraih kesuksesan hidup. Karena apa? Karena sabarnya mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kemenangan yang diraih oleh kaum mukminin sebagai bentuk balasan atas sabarnya mereka kesabaran mereka. Maka ini menunjukkan kedudukan sabar yang sangat tinggi sekali. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wallahu ma'as sabirin." Dan Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang-orang yang bersabar. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang bersabar. Apabila disebutkan kebersamaan Allah kebersamaan yang bersifat khusus terhadap seorang hamba, maka itu menunjukkan sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Dan Allah bersama dengan orang-orang yang bersabar. Sebagian kata-kata hikmah yang diucapkan oleh sebagian para hukama mereka mengatakan dhahabas sabiruna bi khairi والآخرة wal akhirah معية nalu Bahwa orang-orang yang bersabar mereka telah meraih kebaikan dunia dan akhirat karena mereka telah meraih kebersamaan Allah Subhanahu wa taala. Allah bersama mereka. Jika Allah Azza wa Jalla bersama dengan seorang hamba maka tidak ada bandingannya. Tidak ada lagi yang mengalahkan keutamaan ini. Menunjukkan bahwa Allah Azza wa Jal mencintai orang-orang yang bersamanya itu. Allah Jalla wa Ala merahmati mereka, menjaga mereka, memberi taufik kepada mereka, memberi hidayah kepada mereka dan membalas mereka dengan balasan yang terbaik. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Tur ayat 48 wasbir li hukmi rabbika fa innaka a'yunina. sabarlah engkau di dalam menghadapi hukum Rabbu karena sesungguhnya engkau berada dalam pengawasan kami dengan pandangan-pandangan kami. Maka Allah Jalla wa'ala menjaganya memperhatikannya dan senantiasa memeliharanya. Siapa itu? Orang yang bersabar menghadapi hukum dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Jalla wa'ala menjanjikan kepada orang-orang yang bersabar tiga hal yang satu dari tiga hal ini semuanya baik, lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Ini janji kepada orang-orang yang bersabar. Apa ketiga hal itu? Yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Baqarah, "Ulaika 'alaihim salawatun wa rahmah wa ulaika humul muhtadun." Mereka adalah hamba-hamba Allah yang mendapatkan salawat dari Allah. Dan mereka adalah hamba-hamba Allah yang mendapatkan rahmat dari Allah. Dan mereka diberi kekhususan sebagai hamba-hamba yang diberi hidayah. Al-Muhtadun. Jadi ini tiga keutamaan yang Allah Jalla wa'ala janjikan kepada hamba hamba yang bersabar. Yang pertama mereka meraih salawat dari Allah. Dan telah kita terangkan pada pembahasan sebelumnya bahwa yang dimaksud salawat Allah kepada hambanya adalah sanjungan dan pujian Allah kepada hamba tersebut di hadapan para malaikatnya yang mulia. Dan ini merupakan keutamaan yang sangat besar. Jika Allah memuji hamba itu, menunjukkan bahwa Allah cinta kepada hamba itu. Allah ridha kepada hamba tersebut. Ini lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Yang kedua, rahmat dari Allah di mana Allah Jalla wa mengampuni dosa-dosanya di masa yang lalu dan menjaga memeliharanya di masa mendatang. Dan keutamaan yang ketiga mereka menjadi hamba-hamba Allah Jalla wa yang diberi hidayah. Maka ini di antara dalil-dalil Eh, para ulama yang berpendapat bahwa sabar itu lebih afdal. Oleh karena itu, para ulama mengatakan bahwa bersikap zuhud ya, dan sedikit dari apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan dalam kehidupan dunia itu lebih afdal daripada memperbanyak kenikmatan dunia. Ya. Bersikap zuhud, tidak hidup bermewah-mewahan, tidak berusaha untuk membuka dunia ini dengan segala kenikmatannya, hidup sederhana, hidup zuhud, itu adalah keadaannya orang yang bersabar. Sementara orang yang memperbanyak banyak harta tapi dia bersyukur. Ya. Diberi kedudukan lalu dia bersyukur. Itu keadaannya orang yang bersyukur. Nah, pendapat ini mengatakan bahwa seorang yang hidupnya zuhud dalam kehidupan dunia tidak menjadi orang yang tamak dan dia bersabar dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan itu lebih afdal, lebih utama daripada orang yang hidupnya mewah, kekayaannya melimpah dan dia bersyukur. Alasannya apa? Alasannya ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi dari hadis Abu Umamah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan arada alayya rabbi liyuj'ala li batha makkah dhahaban bahwa Rabku menawarkan kepadaku agar dijadikan Batha ya, sebuah tempat di Mekah itu seluruhnya menjadi emas menjadi milik Rasul sallallahu alaihi wasallam Ditawarkan kepada Nabi alaihissalatu Lalu apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa yang beliau pilih? Beliau mengatakan لا ya Rabb walakin ashba'u yauman wa Tidak wahai Rabbku. Aku tidak menginginkan itu. Akan tetapi cukup bagiku aku kenyang sehari dan lapar sehari. Kenyang sehari, lapar sehari. Kalau seandainya kekayaan itu, kekayaan yang melimpah itu dan dia bersyukur, itu lebih afdal, tentu itu menjadi pilihan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih memprioritaskan, lebih mengutamakan untuk bersikap zuhud, bersabar di atasnya. Ini juga termasuk di antara hujjah pendapat yang pertama yang mengatakan bahwa bersabar itu lebih afdal daripada bersyukur. Saya kira sampai di sini, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته